Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu wa habibina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa sallallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa pada hari ini dan semoga kalian mudah-mudahan berjumpa dan senantiasa diridhoi menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan diri kita dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam surga yang kita. Bapak saudara kata Allah, karena tema keluarga ini, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagai yang memberikan bekalan terbiak kepada anak-anaknya adalah rangkaian pembahasan pada dua pertemuan di Belfast kami sudah memulai membahas serial ini dan aku sudah juga streaming dan insya Allah juga direkam jika nanti mungkin nanti bisa dimintakan kita insya Allah pada kesempatan hari ini membahas selanjutnya dan Menolak pembahasan untuk lanjutan tersebut kita ambil dari pelawak yang telah dibacakan oleh Bapak Jadi tadi, yaitu surah Luqman. Surah Luqman ayat ke-12 sampai ayat ke-19 ini adalah satu gambaran konsep yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai teladan bagaimana orang tua mengenalkan nilai-nilai agung kepada anak. Dimulai dari nilai-nilai yang paling mendasar, yang paling dalam, sampai kemudian nilai-nilai yang kemudian melatari kehidupannya. Kalau kita lihat, maka pengenalan yang dilakukan oleh Luqman kepada putranya itu di dalam rangkaian ayat ini dimulai dari soal akidah, kemudian disusul dengan soal ibadah, kemudian disusul dengan akhlak, dan terakhir ditutup dengan adab. Ini satu sistematika warisan nilai dari orang tua kepada anak yang amat sangat agung. Dimulai dari hal yang paling mendasar, akidah, disusuli dengan satu konsekuensi dari akidah itu untuk beribadah hanya kepada Allah dengan tuntunan ibadah diikuti dengan pengajaran akhlak kepada sesama manusia dan juga bahkan kemudian ditambahkan di sana adanya yang kemudian kita lihat di sana. Allah Azza wa Jalla memulai firmannya dengan kalimat yang indah. وَلَقَدْ atayna لُؤْمَانَ الْحِكْمَةَ Anies berita. Dan benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Satu kebijaksanaan. Kata al-hikmah dan bahasa Arab mengandungi makna-makna yang luas. Kata al-hikmah itu bermakna kita mendapatkan sesuatu yang benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi manusia dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Sesuatu yang hikmah itu sesuatu yang benar isinya indah caranya tepat waktunya bermanfaat dan berpahala. Kalau misalnya ada yang mengatakan dakwah bil hikmah, dakwah dengan cara hikmah, maka dakwah dengan cara hikmah itu benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, berpahala. Itulah hikmah. Meliputi segala kebajikan dalam semua dimensinya. Benar. Indah. Tepat. Bermanfaat. Dan bahkan berpahala. Ini yang kemudian menjadi asas. Dan Allah mengatakan walakat ataina. Benar-benar sungguh-sungguh. Lakat itu setelah sudah benar-benar top oh, sungguh-sungguh benar-benar sungguh-sungguh satu penegasan yang diulang dan benar-benar sungguh-sungguh ataina telah kami berikan dokmana kepada dokman al-hikmah kebijaksanaan dan inti puncak dari semua kebijaksanaan yang bisa diraih oleh manusia adalah anishkurillah supaya kemudian bersyukur kepada Allah ini puncak dari semua kebijaksanaan ketika orang mampu mensyukuri karunia Allah Sulaiman alaihissalam juga diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Salat Allah menceritakan bagaimana Sulaiman yang diuji dengan aneka macam nikmat yang berlimpah-limpah, yang meruah-ruah pada dirinya. Begitu banyaknya. Jadi dari kisah membandingkan antara Sulaiman dengan Fir'aun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kita bisa tahu bahwa yang namanya sombong itu memang bukan berasal dari kelebihan yang kita miliki, tapi justru berasal dari jiwa yang kerdil, pikiran yang sempit. Kenapa? Kalau dihitung-hitung modal mau sombong, yang namanya Sulaiman itu lebih berhak untuk sombong daripada Fir'aun. Allah menceritakan dalam Al-Quran, Fir'aun sombong dengan mengatakan, Tidakkah kau perhatikan negeri Mesir ini dalam genggamanku? Sungai Nil mengalir di bawah kakiku dan Bani Israel jadi budakku. Itu sudah membuat dia bisa menjadi sombong. Tapi apakah kelebihan itu yang membuat dia sombong? Harusnya kalau begitu Sulaiman lebih benar. Karena yang patuh kepada Sulaiman, yang taat kepada Sulaiman, bukan cuma angin tak padanya Hewan-hewan taat kepadanya. Burung-burung taat kepadanya. Dan bahkan jin taat kepadanya. Maka peluang untuk mengatakan seperti kalimat yang Fir'aun, Allah Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu lebih besar pada seorang Sulaiman. Tetapi dia justru kemudian menyadari sebuah hikmah besar, yaitu bersyukur kepada Allah, bahwasanya هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر semua ini hanyalah karunia Allah Rabbku Aku untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur atau aku akan ingkar padanya. Kami bisa itu. Oh, sombong yang paling pertama di rekam Al-Quran adalah iblis. Kadang-kadang kita ini kalau membaca riwayat tentang iblis itu kita kemudian merasakan yang agak berempatilah dengan kesombongannya iblis. Meskipun tidak layak dan tidak patut dia sombong di hadapan Allah SWT. Tetapi coba bandingkan. Jadi, Kita dengan iblis maksudnya. Iblis ini karena minal jin, dia dari golongan jin, tetapi istimewanya dia karena dia taat kepada Allah dan bahkan hadis Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, sebelum terciptanya Adam, iblis itu sujud di hadapan Allah 40 ribu tahun namanya. Sujud di hadapan Allah 40 ribu tahun namanya. Kita ini sujud 4 menit aja gak kuat dia sudah sujud di hadapan Allah 40 ribu tahun lamanya. Maka kalau kemudian dia kemudian mengangkat diri, itu kadang-kadang dia ya, pantas ya. Sudah begitu taatnya kepada Allah sampai dia dimuliakan oleh Allah dari yang golongan jin, tetapi oleh Allah disetarakan dengan golongan malaikat, sehingga ketika malaikat diperintahkan sujud, dia pun diperintahkan sujud. Sombongan kesemuan semacam itu, ketidak adanya rasa syukur semacam itu, ini adalah kebalikan dari hikmah yang puncak adalah anisyukurillah supaya kamu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun hatta Allah menceritakan di surah Sad beriringan dengan kisahnya Sulaiman ada seorang hamba yang juga bersyukur kepada Allah padahal keadaannya berbalik 180 derajat daripada Sulaiman namanya adalah Ayub Ayub itu dari semula seorang yang memiliki segalanya ternak yang berlimpah kebun-kebun yang luas ladang-ladang yang menghampar dengan keluarga yang bahagia, anak-anak yang banyak dan menjadi kurata ayun baginya. Semuanya itu lenyap dalam beberapa waktu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan bahkan kepadanya rasa sakit yang sangat parah, gatal yang kemudian ketika digaruk terkelupas sampai ke tulang, bersin yang kemudian menyertakan darah-darah yang ada di dalam tubuh. Dia kemudian mengatakan kepada Allah, dalam puji bagimu ya Allah yang menyisakan untukku lisan dan hatiku untuk berpikir Mari syukurlah supaya kamu bersyukur kepada Allah karena syukur ini adalah puncak dari semua hikmah puncak dari semua kebijaksanaan kemampuan mensyukuri kemampuan berbahagia dengan apa yang dikatakan oleh Allah majalah di ekonomis tahun ini 2012 bulan Maret itu agak terhirang-hirang. karena kemudian dia menyatakan memangnya ya itu ya memangnya ya dengan herannya pendapatan per kapita nggak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Karena pendapatan per kapita Indonesia yang termasuk rendah itu, mereka punya, orang Indonesia itu, dalam keadaan separah itu, masih punya indeks tersenyum dan rasa berbahagia tertinggi di dunia. Indonesia, itu majalah di ekonomis nulis, betapa herannya dia dengan Indonesia. Keadaannya kayak gitu, tapi indeks tersenyumnya, frekuensi tersenyum orang Indonesia itu paling tinggi dibandingkan orang lain kita nyesek kemana-mana senyum senyum senyum gitu ya bahkan ibu-ibu itu diperingatkan kalau sedang umroh sedang haji jangan banyak senyum bapak dan banyak senyum jangan banyak ketawa hahaha kenapa karena itu pedagang-pedagang seputar haram yang seputar masjid Nabawi itu kalau banyak senyum itu di kalangan mereka ada kultur-kultur tertentu yang menganggap senyum-senyum ketawa-ketawa itu tandanya suka nah itu yang rawan gitu <laughs> tapi kita ini senyumnya tinggi gitu ya bahagianya bahagia karena syukur gitu ya. ya. orang Indonesia itu punya ungkapan yang tidak ada tandingnya gitu ya ketimpa musibah pun eh untungnya ya gitu. untungnya selalu ada untungnya selalu ada untungnya tapi itulah ada syukurillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi pandainya kita merefleksi gitu ya seperti penyair versi Sakya Sherazi gitu ya. Keluar dari masjid sandalnya hilang, marah-marah. Begitu lihat ada orang gak punya kaki, ya. <sighs> gitu ya. Terus rasanya ya Allah, saya cuma kehilangan sandalnya marah-marah, dia kehilangan kaki, senyum-senyum begitu. Malu gitu. Tapi syukurlah, supaya bersyukur kepada Allah. Dan ini hikmah besar bersyukur kepada Allah itu sikap terhadap anak pertama-tama yang diberikan dilatihkan oleh Allah kepada kita adalah bersyukuri dan sebagai karunia. Di anak itu bagi kita banyak makna. Tapi makna pertama adalah dia nikmat kami yang harus disyukuri. Disyukuri oleh kita kepada Allah. Tidak mudah ya. Bagi sebagian orang tetapi tidak mudah. Bagi seorang seperti Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah betapa terindunya. Bagi seorang Ibrahim betapa lama penantiannya bagi seorang Zakaria, betapa sampai terintih-rintih minta kepada Allah. Padahal mereka hamba-hamba mulia. Maka makna pertama adalah bersyukur. Dan tunjukkan syukur itu ah, membedakan antara hidup hati. Apakah kita pernah kemudian kepada anak kita kemudian mengatakan sambil mengecup keningnya, Ya Allah, saya bersyukur nak, anak ya seperti kamu saleh nak Apakah pernah kita mengungkapkan betapa kita itu bersyukur kepada Allah di kami anak? Akan sangat besar dampak begitu indah rasanya. Kalau anak itu mengetahui betapa kita itu bersyukur kepada Allah atas kehadiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat gitu ya mencium kepala Husain, mencium kepala Hasan di hadapan seorang tamu sambil mengucapkan kepada mereka kata-kata yang sangat indah. Wahai kedua permata yang dikaruniai yang kemudian membuatku merasa di dunia ini begitu bermakna. Ada tamu bilang, kamu nyiumin anak-anak ya Nabi. Saya punya 13 anak, nggak ada satupun yang saya ciumin mereka. Nabi katakan kepada orang, apa daya? Kalau Allah sudah dari hati. Kami syukur dari Allah. bersyukur kepada Allah. Jadi sikap pertama kita ketika hadir anak-anak Seorang anak yang ditumbuhkan, dibesarkan dengan rasa syukur itu akan memiliki kekuatan jiwa yang besar, akan memiliki satu perasaan keberterimaan yang tinggi sehingga siap siap untuk kemudian juga menerima orang tua dengan rasa syukur. Memperlakukan orang tua dengan rasa syukur. Memuliakan orang tua dengan rasa syukur. Jika kita maju, jadi anak kita membisikkan doa dengan Tuhan rasa nah, syukur ketahuilah ayah milik tanpa bersyukur atas kehadiran jadi anak itu makna pertamanya adalah juga anis kulit supaya kita bersyukur dan makna-makna yang lain tentu saja bahwa anak adalah titipan Allah amanah Allah maka setelah rasa syukur yang kita lakukan terhadap anak adalah penjagaan kalau yang namanya titipan itu dari ngambil sampai membalikan itu nggak boleh berkurang. Kalau bisa utuh atau bahkan lebih baik. Gitu. Nah, kita mengambil titipan dari Allah, Allah menitipkan kepada kita dalam keadaan bersih, suci, fitrah. Maka nanti ketika kemudian kembali kepada Allah, pertanggungjawaban kita akan ringan atas titipan itu kalau dia juga kembali dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah kepada Allah. maka kita bersyukur. Makna kedua adalah amanah titipan. Dan makna ketiga adalah bahwa dia ujian. Dia ujian, dia cobaan. Karena di dalam memanjakan, mencintai, menyayangi itu akan Allah kemudian bukakan kepada kita pintu-pintu yang kemudian harus kita pilih pintu halal dan pintu haram dalam membesarkan anak kita, untuk membiayai dia, untuk menyayangi dia, untuk menunjukkan cinta kepada dia. Allah akan kemudian menguji dengan pintu halal dan pintu haram. Allah akan menguji kemudian dengan berbagai macam bentuk. Dengan hak, dengan batin. Dengan syubhat, dengan yang sangat Semuanya Allah ujikan. Dengan rasa syukur, bergerak ke rasa tanggung jawab, karena nanti harus mengembalikan titipan, sampai kemudian rasa, Ya Allah, tolong aku atas ujianku ini. Ya Allah, tolong aku atas amanah beratmu ini yang kemudian kau uji aku dengannya. Walakat atain Luqman. Kami, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah memberikan kepada Luqman hikmah. Ada yang bertanya, apa bedanya kami dengan aku? Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran itu sering menggunakan kata-kata ganti, bisa menggunakan kata kami, bisa menggunakan kata aku. Di sini gunakan kata kami. Telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Berarti Allah Subhanahu wa taala melibatkan hamba-hamba yang lain dalam memberikan hikmah kepada Luqman. Saja hamba itu macam alam. Saja hamba itu adalah bentuk-bentuk makhluk umpama yang lain. Guru-gurunya Luqman. Jalan ilmu bentuk Luqman, pengalaman-pengalaman Luqman. Berikan Untuk bersyukur kepada Allah hakikatnya wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa bersyukur itu sebenarnya hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bahkan wa janjikan satu kalimat yang indah. Wa itta'adzana rabbukum dan ketika ingatlah ketika Rabbmu itu mempermaklumkan, mengumumkan, memaklumatkan kepada semua makhluknya. La in syakartum la azidannakum kalian bersyukur kepada Allah pasti Allah akan tambah nikmatnya kepada Bersyukur itu tadi. Karena Yud merasakan itu. Ketika kita hubungan dengan orang itu Ketika orang itu memberikan sesuatu kepada kita. Dan kemudian kita berterima kasih. Yang memberi itu lega. Dan enteng untuk memberikan kita. Dan Allah subhanahu wa lebih mulia dari manusia lebih mulia daripada hubungan-hubungan antar kita, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Rabbnya. Dan Allah SWT tidak memberi. Berhitung ketika menaruhnya ke sesuatu. Ya syakatullah aziz dan aku. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah pasti. Nah aziz dan aku pasti akan aku tambah nikmat dari kalian. Nikmat, rezeki, karunia. Orang sering menghitung dan hitungan berapa jumlah gaji yang masuk ke rekening nikmat itu yang dirasa nikmat itu yang dinikmati rezeki itu yang kemudian kita hidup di sana berada di dalam sebuah kebaikan-kebaikan yang mengalir dan sekitar ruh kita akan kita orang sering menilai rezeki yaitu sama dengan seberapa bagus mobil yang dia pakai seberapa besar yang dia tempati seberapa banyak gaji ada sebuah buku yang terasa lebih nikmat di tempat tidak istana. Ada ikan yang terasa lebih nikmat dirasa daripada raja yang paling Ada generasi dengan garam dengan santan yang dinikmati lebih besar daripada berarti pada kebetulan. ditambah oleh Allah, mungkin ketika kasus Walai kafartum kalau kalian kufur kepada Allah ini ada bila syirik ini kalimat menunjukkan betapa halim betapa maha santunnya Allah SWT jadi harusnya kalimatnya kalau paralel dalam bahasa Arab Tapi syakartum la ajidanakum wa in kafartum lah wati banakum. Harusnya kalimatnya begitu. Saya sakartum Kalau kalian bersyukur, la azidanakum pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Wala in kafartum dan kalau kalian kufur, la di mana aku pasti akan kuadab kalian. Harusnya kalimat paralelnya begitu. Tapi Allah kemudian tidak paralel di dalam kalimat di dalam ayat ini. Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wala la in kafartum inna bila syadid. Kalimatnya kalimat saya kata. Harusnya kalau kamu bersyukur pasti ku tambah nikmat. Kalau kamu kufur pasti ku adab. Harusnya begitu. Tapi Allah mengatakan kalau kamu bersyukur, pasti akan bertambah. Kalau kamu kufur, ada pun sangat bertimbang. Kalau begitu, Tidak diarahkan, tidak ditelunjukkan, tidak dicamkan dengan tajam. Sehingga apa? Itulah makna. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh disyukur. Allah tidak berkurang keagungan dan kekuasaannya, meskipun semua hamba di muka bumi bersepakat untuk kufur padanya. Allah juga tidak kemudian mendapatkan kemanfaatan saking maha luas, maha agung, tak terbatasnya kerajaannya dan keagungannya, kelumurannya, kemuliaannya. Maka kalau semua manusia bersepakat untuk taat kepada Allah dan bersyukur, itu juga tidak menambah kemuliaan Saking besarnya kemuliaan itu, sehingga tambahan itu sama sekali tidak signifikan, tidak bernilai. wa man kafara fa Dan barang siapa kufur kepada Allah, maka sungguh Allah itu ghani. Maka kami Maha terpuji. Meskipun hambanya tidak memuji, dia maha terpuji dengan dirinya sendiri. Ada orang itu yang terpuji karena dipuji orang. Aslinya belum terpuji Hasilnya mungkin hanya Allah menutup Kita berusaha untuk merahmi kejibutan kami, maka akan berpesan kepada kami, kalau kamu dihina orang, itu pujian. Kalau kamu bisa maki buat kamu, itu pujian. Coba kamu rasakan sendiri, karena biasanya asli bagi aslinya dirimu pasti lebih mengirikan daripada cacian itu. Aslinya dirimu itu lebih hina daripada hinaan. Kalau kamu dihina, itu masih goblok nilai kok cuma tiga padahal aslinya nilainya satu itu masih tiga. Ya? masih pujian saya nggak melakukan tapi ya Allah subhanahu wa itu puji dengan dia ya maha kaya dengan diri wa qala luqman li Allah melanjutkan ayatnya dan ingatlah ketika lukman berkata kepada anaknya bahwa ya'iduhu dan Lukman itu sedang dalam keadaan memberikan mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat serius dan berat. Ini namanya itu, Maaf. Jika kemudian seseorang menyampaikan pesan dengan amat serius. Misalnya, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang kemudian dalam kesehariannya akrab dengan anak. Akrab dengan anak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian jadi kuda-kudaannya Al Hasan dan Al Husain satu hari kemudian Abu Hurairah berkomentar Masya Allah la kuasa illa billah nak ketahuilah tunggangan kalian itu adalah tunggangan terbaik di langit maupun bumi lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda dan penunggangnya juga adalah penunggang terbaik di langit dan bumi akrab semacam itu seorang Nabi yang kemudian mengajak anaknya mengajak cucunya itu Umamah binti Abil As diajak ke masjid salat beliau mengimami dan kemudian ketika beliau berdiri digendong, ketika rukuk diletakkan, ketika iktidal diambil lagi, ketika sujud diletakkan lagi. Ketika Al-Husayn, naik ke punggung beliau salah, ketika kemudian sedang sedang sujud, maka sahabat oleh jami'an itu bercerita. Ibnu Abbas yang mengisahkan kami semua para sahabat sudah berpikir yang tidak-tidak kepada Rasulullah karena sujudnya lama sekali apa itu berpikir yang tidak tidak tidak ada yang berpikir jangan jangan Rasulullah diambil nyawanya pas sujud tinggi terus sholat kita gimana nasibnya gitu kalau Rasulullah meninggal ternyata Rasulullah masih hidup dan kemudian Rasulullah akan dan ternyata Rasulullah kemudian ketika kami itu menyampaikan maafkan aku tadi dinai oleh Husain ketika aku sujud sedangkan aku tidak ingin mengganggu kesenangannya maka aku biarkan dia sampai puas dan turun sendiri lalu aku kemudian yang akrab dan mesra seperti itu baru kemudian bisa memberikan maaf. Tiba-tiba kemudian pada satu kondisi tertentu yang akrab banget sama anak itu kemudian bilang, nah, boleh bapak bicara sebentar penting. Oh, itu pasti perhatiannya sangat sangat penuh si anak. Bapak mau ngomong penting, biasanya padahal akrab asyik. Ini mau ngomong penting, maka perhatiannya penuh. Tetapi kalau kemudian akrab pun tidak, nah bapak mau ngomong penting, alah mau ngapa sih pak? Ya udah ngomong aja, Karena kerabatnya indah itu kemudian menghasilkan satu kata bapak punya ngomong penting. Apa pak? Setiap dengan kesiapan. Itu juga yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Ismail. Ya bunaya ini arafil mana ya ini aku kau bermadu Karena aku tersayang. Aku melihat di dalam mimpiku. Aku menyembelih engkau. Kau bermadu Coba buka mimpi. Panggilan mereka adalah ya bunaya. Bukan sekedar ya beni, ya anakku. Ya bunaya itu isim tasgir dalam bahasa Arab menunjukkan cinta, menunjukkan sayang. Anakku tersayang. Pak kita pernah memanggil anak kita sebagai anakku tersayang. Anakku, manisku. Ya bunaya, anakku. Mereka berada dalam keadaan situasi yang serius. Nah, jadi penting juga dalam hadis riwayat Imam Nasai, Imam al dan Imam Ibnu Majah yang disahihkan Syekh Albani dalam sesuatu hadis sahihah tentang wasiat Nuh alaihissalam kepada anak-anaknya. Nuh memanggil anak-anaknya dan bicara dengan serius. Nah, aku kita bicara serius. Tolong dengarkan, aku berwasiat kepada kalian dua hal dan aku berwasiat kalian adalah menjamin dua hal. Wasiatkan kalian, kata Nuh, tentang pertama, La ilaha illallah. tidak ada Tuhan. Sembahan yang berhak, kecuali Allah. Satu penanaman lagi tentang nilai paling mendasar. Karena, kata Nuh, kalau kemudian seluruh alam semesta ini diletakkan di sebuah anak timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lain, jeglek. Kalimat taraf itu. Taraf itu timbangannya. La ilaha illallah jauh lebih berat daripada seluruh isi alam semesta. Dan kata Nuh lagi, kalau la ilaha illallah itu dijadikan sebagai satu nokta, Lalu kemudian alam semesta ini dimampatkan dalam satu genggaman. Atau dimampatkan dalam satu genggaman berarti alam semesta ini dirapatkan sedemikian rupa masanya tetap volumenya dikecilkan. Berarti masa jenisnya menjadi sangat besar. Kalau nah, alam semesta ini dimampatkan dalam satu genggaman, kemudian kalimat la ilaha illallah sebagai nokta dijatuhkan kepadanya, maka pecah berantakan. Nah, ketika mereka berbicara dengan serius, mereka memesankan kalimat-kalimat aku. Dan di sini, orang Lukman mengatakan, ya yang nanti saya anak, tidak pernah kamu persekutukan Kita syirkan Allah berarti dunia persekutukan Allah itu satu kezaliman yang besar nilai paling mendasar itu sederhana dan bisa dikenalkan bahkan sejak anak itu sangat kecil. Dan tidak ada yang disembah kecuali Tidak ada yang maha perkasa tidak ada yang maha bisa kecuali Allah. Tidak ada yang maha pengasih dan penyayang kecuali Allah. Nilai paling mendasar itu dikenalkan lebih berkesan kepada kita agar mengenalkannya itu sejak sebelum si anak itu direncanakan bahkan bukan kewajiban bapak kepada anak pertama yang paling besar adalah memilihkan ibu yang salihah untuk ibu yang mengenal Allah ibu yang kemudian menentang Jadi ya, kewajiban bapak karena akan terjadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak ada seorang bapak salah yang telah dianggap itu surga tetapi anaknya masuk neraka dan kemudian anak mengatakan ya Allah tidak adil kalau dia masuk surga jadi lo kenapa karena dia tidak memilihkan untuk saya ibu yang salihkan karena dia tidak memberi saya nama yang baik

Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah, Allah. Dan itu diterapkan. Dalam mensyukuri anak, gitu ya. Di dalam membesarkan anak dalam amanah tadi. Bahwa dia ujian tadi. Bekal pertama yang harus diberikan adalah jangan syirik Kita tidak kadang-kadang kadang-kadang lupa mengenalkan itu. Jangan syirik Kita katakan kepada anak-anak, jangan ini main boleh kayak mana yang kita katakan kepada anak-anak kita adalah pengen mainan apa yang kita katakan kepada anak pengen main kemana makin aku tadi oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kemudian disisipi dengan sebuah kaidah besar bahwa wasaina al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wakil hamalan wa fisaluhu fi yang disebut di majelis ini Kata Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai di sini ada satu keadaan yang diberikan oleh Allah sebagai ilustrasi kalau bapaknya tidak sesoleh lupa, kalau bapaknya tidak se se semulia lupa, kalau bapak kita itu di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak lagi mengungkit-ungkit tentang bapak kita ya bapak saya dulu tidak sesoleh lupa diberikan oleh Allah dengan Allah wasai dan insan kami perintahkan kepada manusia, berikan wasiat kepada manusia untuk mensyukuri kedua orang tua. Ihsan dengan kebaikan-kebaikan. Hamalat -kebaikan. umum wasan ala wahdan. Terutama ibu yang telah mengandung dia, berat dengan bertambah-tambah semakin berat semakin berat. fi amin dan menyapitnya baru pada usia 2 tahun. Itu anis kurli wali wali dari Mesir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, supaya manusia itu semuanya bersyukur kepada Allah dari nilai awal yang dikenakan dan bersyukur kepada kedua orang tuanya karena kepada orang kepada Allah Subhanahu wa taala maka dikembalikan untuk dan memposisikan dan kalau kemudian orang tua itu tidak mengajarkan kepada kita yang baik-baik tauhid tidak mengajarkan kepada kita lain maka Allah menyesatkan. Wa ijahada ta'ala tusbika bima la yusaraka bi'anuk itu Dan kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah SWT, dengan sesuatu yang tidak kamu pahami, tidak kamu mengerti, maka jangan taati mereka. Jadi di saat aku tidak diwakas adalah orang yang menjadi wujud dari ayat ini. Jadi dia masuk Islam. Umur saat tidak Abi ketika masuk Islam itu sekitar 13 14 tahun usia remaja dan ketika dia masuk Islam ibunya nggak mau dia masuk Islam akhirnya mau gak makan gak makanlah sang ibu mengatakan nak demi Allah ibumu akan mati kalau kamu tidak mau kembali kepada agama dan Nah, dia Waqas tetap kemudian apa yang dilakukan? Dia masakkan untuk ibu mencerahkan suami ibunya masih ibunya selalu berpaling selalu berpaling selalu berpaling terus menerus sampai tiga hari terus saat bilang dokter mencoba merawat dan membeli ibunya untuk makan dengan meyakinkan bahwa bu aku tidak akan meninggalkan sampai hari ketiga ibunya sudah lemas lemas lemas ya gitu ya maka saat bin Abi mengatakan kalimat pamungkasnya bunda seperti bunda tamu Nanda sangat sayang kepada bunda, cinta kepada bunda. Anda sudah berusaha sambil menangis air matanya berlelehan ketika itu. Anda sudah berusaha untuk menyuapi bunda, untuk bunda mau makan, jangan sampai sakit. Tapi bunda tetap keras kepala tidak mau menangis. Pahamilah bunda. Kalaupun bunda punya 70 nyawa, Lalu bunda paksa Nanda untuk menyaksikan bagaimana satu persatu nyawa itu keluar di depan Nanda. Itu sangat menghancurkan hati Nanda. Tapi kalau soal meninggalkan kalimat inilah ilaha illallah anda tidak bisa. Nah, kalau Bunda punya 70 nyawa dan keluar satu persatu di hadapan Anda untuk memaksa Anda keluar dari agama ini, Anda tidak bisa. Tapi Anda tetap akan berbakti kepada Bunda. Akan tetap semua menyuapi Bunda. Ini keputusan Anda. Ketika itu maka Bunda dan Sidi Nesang tidak diwakil sini baru kemudian akhirnya menyerah. Dia memakan. Usahid bunga videonya Ma'rufah maka Allah memberikan pesan seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Uqas itu wasahibuman dan persahabatilah orang tua kita itu betapapun jeleknya, betapapun buruknya, betapapun kufurnya, betapapun alangkah tidak nyamannya kita berada di sisinya, wasahib mafidlih yang berubah. Tetapi kemudian kita harus menjadi anak terbaik dan dia dengan mempersahabatinya di secara maklum. Dan kunci untuk punya anak berbakti adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang dipesankan oleh ayat ini. Tadi kita bicara tentang lupa menjadi anaknya. Tetapi kunci terbesar dari keberhasilan mendidik seorang anak adalah bagaimana bakti kita sendiri kepada orang tua. Itu cermin saja. Apa yang kita lakukan pada orang tua kita, mungkin itu juga yang akan dilakukan oleh anak kita Bahwa sahib dunia ma'rufah, apapun sejelek apapun, semungkar apapun, orang tua. Allah wasahid gitu, gitu, gitu. Jadilah kamu sahabat bagi mereka di dunia ini dengan makruf, dengan mulia, dengan baik. Allah mengenalkan pada kita bagaimana Luqman menjadi anaknya. Pertama, dengan menerangkan tentang tauhid. Yang kedua, kalimatnya berbunyi, Ya bunaya innaha intak mustalah habbatin min khamsalin fatakun fi sahratin aw fi samati aw fil ardi fi Allah. Ini juga masih tahu temanya, tetapi terkait dengan memberi motivasi amal kepada anak. Mengenalkan kepada anaknya sifat Allah yang disembah itu. Kalau tadi cuma mengenalkan tidak ada ilah selain Allah. Jangan syirik kepada Allah. Maka yang di sini yang dikenalkan oleh Luqman kepada anaknya adalah sifat Allah yang sangat agung. Ya bunaya, Wahai anakku tersayang, innaha sesungguhnya itu intaku min kalau yang min tadi kalau ada sebiji sawi perbuatan baik. Katakan fi sahatin tapi tersembunyi di dalam batu. Berbuat baik tersembunyi di dalam batu. Alfis samawati atau kemudian di langit yang tidak terjangkau oleh mata. Alfil ardi atau dimanapun tempat di muka bumi ini. Ya tidak Allah, Allah pasti akan memberikan balasannya. Allah pasti akan mendatangkan balasan motivasi yang agung, motivasi yang mulia. Bukan mengatakan kepada anak kita, nak nanti kalau puasa sebulan uh, dapat sepeda deh. Tetapi yang dikenalkan oleh kepada anak adalah, nah yang namanya perbuatan baik itu nak sebiji sawi sekalipun sekecil apapun tersembunyi sebagaimanapun. Ya, Allah, Allah akan mendatangkan pahala. biasa dikenalkan oleh tentang prinsip tauhid kepada anaknya bukan reward dan punishment kita ini terpesona dengan teori reward dan punishment padahal dimulai perumusan teorinya dari hewan bukan untuk manusia sendiri. tapi Pavlov untuk anjing gitu ya kemudian yang lain untuk burung merpati manusia bukan itu dia dikenalkan dengan nilai yang lebih dasar Anak-anak Luqman dikenalkan dengan nilai yang lebih agung yaitu innaha intafi mithqal habatin min khardal fatakun fi safa aw fi samawati aw fil ardi ya Allah. Hendaknya seperti ini kita mengenalkan bagaimana berbuat baik itu kepada anak kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lena, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat, bahwa Allah selalu melihat perbuatanmu yang baik itu. Kamu tidak perlu khawatir nggak diketahui oleh ayahmu, nggak diketahui oleh ibumu, nggak diketahui oleh orang lain. Allah mengetahuinya. Pamerkan ibadahmu, pamerkan ketaatanmu itu pada Allah semata. Tunjukkan dirimu kepada Allah semata. Itu cukup. Kata ajaran yang akan sangat berpengaruh besar. Ketika anak menyadari itu, nilai itu kena. Inilah intak sekolah batu mikal dan pun fisaka. Au fisana wa ta'al Firaun tidak tidak Allah pasti yang mendatangkan balasannya. Allah tidak tidak Allah tidak Inna Allah latif Allah itu maha lembut, khabir, maha tahu. Tidak ada lepas dari pengawasan. Tidak ada lepas dari apa yang akan kemudian dicatat dan kemudian dibalasi olehnya. menilai kepada kita, kepada anak kita, kepada istri kita. menilai yang membuat orang menjadi punya jiwa rahmah, bukan cuma sakinah dan mawaddah. Kalau sakinah itu tentram bersama kehadirannya, kalau mawaddah itu bergelora dengan adanya dia, cinta yang kemudian menyala-nyala. Tetapi rahmah ini pribadi rahmah itu tumbuhnya seperti ini. Karena yakin innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi saratin aw fi samawati aw fil ardi Allah. Karena yakin terhadap ini, maka dia menjadi pribadi rahmah. Apa itu pribadi rahmah? Hanya memberi harap kembali bagi sang surya mencari dunia lalu hanya nah, memberi harap beliau bisa surga itu dimulai dengan kesadaran penting bahwa setiap perbuatan baik itu dibalas oleh Allah tidak ada yang bersih itu yang ditanamkan Tuhan kepada anaknya yang sering kita lalai yang sering kita kemudian mengajarkan ibadah kepada anak kita pun dengan tadi nah, kalau kamu berbuat kebaikan kecil apapun lalu dilaporkan kepada ayah, maka ayah akan memberikan hadiah. Bukan Allah yang kita sebut kepada anak kita, tapi ayah, ibu. Lagu kita waktu kecil juga begitu gitu. Kring kring kring ada sepeda sepeda korong ada dua ucapan dari ayah karena kasih sekolah gitu. Ajaran kita seperti itu. Bukan yang budaya inah inta sebut salah kita besar dan kita tak bisa. Allah bisa jawab lagi ya Allah Allah Allah yang menyaksikanmu, yang tersenyum ridho kepadamu ketika kamu berbuat kebaikan. Pengajaran yang sangat besar Dan sesudah itu ringan. Memerintahkan anak itu ringan. Memerintahkan anak untuk berkebajikan itu ringan. Kalau kita sudah memulai dengan bukan kesadaran ini, memerintahkan anak berkebajikan itu berat. Nah sholat, nak. Dapat uang berapa kalau sholat? dan ketika yang tadi disadarkan adalah inna haidna kudu sekolah habat min khardal atau kalau kusahra sama ardi abdi Allah nak salatna ya bunayya ya akhir wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma Ina dari dzalika min asmil umur nah tegakkan salat bunayya aqimis salata salat. amr bil ma'ruf dan perintahkan kepada kebajikan kebajikan wa munkar dan cegah dirimu maupun orang lain dari keburukan, keburukan, keburukan, keburukan. bidang alama asabak dan sabar ya nak kalau ada yang menimpa Ini dari kami umur. Sesungguhnya semua itu termasuk perkara-perkara yang dilazimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tadi mau membalasi kita dalam setiap perbuatan baik kita dengan berlipat-lipat dengan jauh lebih besar nilainya daripada yang kita lakukan. Maka ringanlah engkau menegakkan salat, beramal ma'ruf, bernahi muka, dan sabar atas perkara-perkara yang diperintahkan. Kalau nilai basic ini sudah tertanam, alangkah mudahnya kemudian membiasakan anak-anak kita dan Alangkah mudahnya. Karena mereka tidak bertanya lagi. Kemarin cerita ada dua orang ibu sama-sama capeknya tapi beda hasilnya. Karena anaknya apa? Anaknya itu suka minum susu dan susah bangun tidur. Ibu pertama mengatakan kepada anaknya yang masih tidur, nak, nak, bangun, nak, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Ibu kedua apa yang dikatakan? nah bangun, nak, ibu sudah bikinkan susu loh untuk kamu, itu di meja. Sederhana, apa capeknya? Sama-sama bikinin susu, sama-sama bangunin. Hasilnya beda jauh. Yang satu nak-nak bangun, bangunan. Kalau bangun, ibu bikinkan susu deh. Yang dia ajarkan adalah tentang jangan melakukan sesuatu kecuali kamu mendapatkan imbalan. Yang dia ajarkan adalah pikir-pikir dulu kalau melakukan sesuatu. Kalau dapat imbalannya sesuai ya ambil, kalau enggak ya jangan. Gitu. Yang dilakukan adalah tuntutlah kuat hakmu sebelum melaksanakan kewajiban. Tapi yang diajarkan oleh sang ibu kedua adalah, kan? Ya Allah, ibuku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinkan susu. Ya Allah. Ya. Ringan, akhirnya salah tahu umur bin Uthman hantu. bin anak asabak. Inna zalikan dulu umur. Nah, ringan. Delay dasarnya sudah kena itu juga yang membuat Ibrahim ringan mengatakan kepada anaknya, Ya bunaya ini arafil manami Anda abdahu kapan mada taruh. Aku melihat dalam kok aku menyembelihmu. Coba kemukakan yang menjadi pendapat anak. Pada titik di mana Ibrahim sangat menghormati pendapat anak. Sangat memuliakan apa yang menjadi suara anak. Tetapi pada sisi lain, seorang Ismail yang kemudian telah ditanamkan kepada nilai yang sama. Perbuatan baik kalau itu ketat ketaatan kepada Allah. Allah Allah yang meningkatkan derajat, Allah yang melimpahkan apa yang akan diberikan kepada kita. Maka sang Ismail dengan mengatakan dengan begitu indahnya, Ya Allah abadi fa'almatu ba'almatu di Indonesia. Hai ayahku tercinta. Pakai ayahnya bukan juga bukan bukan bukan sekedar ayah. Ya abati, bukan ya abi. Bahasa Arabnya kan sebenarnya ya abi, ya ayah. Tapi ya abati. Abati itu ayah ditambah baru butok. Kita guru bahasa Arab saya, Hajj itu tak marbutan itu kan penanda perempuan gitu. Kalau bapak dikasih tak marbutan itu bapak yang keibuan. Bapak yang penuh kasih sayang. Itu berarti. Ya kalau masuk mar, lakukan saja yang diperintahkan Allah kepadamu ayah. Tidak, lakukan saja. Kata di dunia insya Allah minasabirin. Engkau akan mendapat itu insya Allah termasuk orang Sebuah kesiapan itu lahir dari nilai basic yang sama. Innaha intaku bin kalahabatin dan fatakun Safa oh, bisa mau jawab dengan dia. Mari kita kita memberitakan salatlah na, amar ma'ruf na, naik mungkar na, sabar na, ya. Dan perintah-perintah selanjutnya lebih ringan lagi. Karena kemudian si anak dididik untuk na, pamerkan ibadahmu itu cuma kepada Allah Subhanahu Taala semata. Akan pamerkan kepada Allah ketaatanmu itu. Minta Allah menilainya. Ikhlaskan hatimu. Lalu kemudian tampillah kepada manusia dengan akhlak mulia Allah wala Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena merasa sombong, merasa tinggi dibanding mereka. karena kamu tidak tahu siapa kamu. Di antara mereka jauh lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena amal mereka tersembunyi. Ini basicnya kembali lagi. Innaha intakum miskolah habatin min khardal fatakun fi safra. Nah, jangan pernah merasa sombong di depan orang. Kenapa, nak? Karena mereka itu kemungkinan kebaikan jauh lebih banyak daripada kamu cuma tersembunyi orang saat kata jangan palingkan wajahmu dari manusia karena sombong hati kamu syutil abdi maroha dan jangan kamu jalan di muka orang itu dengan sok-sokan gagah-gagahan begitu jadilah yang adillah jadilah yang kemudian andap asal kata orang jauh. jadilah yang kemudian sopan santun Jadilah yang kemudian merasa lebih rendah daripada mereka. Jika mereka lebih tua, katakan pada dirimu, itu amalnya lebih banyak daripada saya. Jika mereka lebih muda, katakan pada dirimu, itu dosanya lebih sedikit daripada saya. Sederhana sajalah dalam berjalan. Lakukan segala sesuatu itu di dalam perkara-perkara yang berat, dalam perkara-perkara yang engkau tidak berlebihan. واخلص dan tahan sesungguhnya seburuk-buruk suara suara keledai. Ketika kau tidak bisa menjaga adabmu, menjaga akhlakmu, maka kau jatuh lebih rendah nilainya dibanding Allah. Kita yang kita penanaman nilai, pewarisan nilai kepada anak-anak kita. Jika kita ingin menghina, mawadah dan rumah dan kita Mudah-mudahan Allah kekuatan kita untuk

dalam sedikit banyak sekali. lancar apa? apa? <laughs> um, uh, <laughs> Memang Iya, memang paham. Uh, eh, pertanyaan dalam menanamkan uh, eh, kepada eh, katakan itu cermin apa yang kita apa yang kita lakukan apa yang kita katakan apa yang kita kerjakan itu semua tercermin di dalam kita apa yang karena kita lakukan adalah apa yang kita ajarkan dalam menanamkan akhlak kepada anak-anak terkadang karena terkait dengan uh, kultur atau budaya di mana anak itu tumbuh. So, kita di saya orang Sunda, kalau kita di, eh, di, di Indonesia di, di Sunda, itu adab berbicara kepada pada saat yang berbeda pada yang lebih itu juga berbeda kerasnya pun berbeda pada hmm. kepada orang tua bagaimana kepada bagaimana konsepnya berbeda dia menunjukkan apa eh, aspek nilai yang ingin disampaikan dalam berkomunikasi kepada setiap segmen umur yang berbeda hmm. tapi bagian apa misalnya kita di sini ya, bicara ke, ke yang kecil U, yang besar U, yang atas juga U. Sampai anak saya yang yang perempuan lihat ke yang apa omnya bilang kamu karena translate you adalah kamu apa uh, uh, dan uh, apa namanya intonasinya pun ya data gitu kan tidak nah sekarang jadi uh, ya, ini bagaimana nih menurut menurut tapi uh, apakah uh, penerapan akhlak itu uh, dalam arti apa namanya uh, hanya menyampaikan bagaimana apa perbedaannya bagaimana kita men menyampaikan uh, apa uh, akhlak berbicara kepada orang tua pada yang lain antara kita anak ibu di sini dengan iya. dengan di Indonesia. Lu punya pengalaman begini? <laughs> Iya. Iya. Oke, okay, uh, eh, sebelum nanti ada sharing, saya uh, perjelas dulu. Ada perbedaan antara yang disebut akhlak dengan adab. Dalam bahasa Arab, ada perbedaan antara yang disebut akhlak dengan adab. Akhlak itu nilai-nilai asasi yang sifatnya internal. Sifatnya universal bahkan. Yang namanya akhlak itu. Maka akhlak itu adalah nilai-nilai yang kemudian kita sebut sebagai ada asidku, ada kejujuran, ada al-hilmu, ada santun dan pemaham. ada kemudian eh, apa namanya hmm. ini ini sesuatu yang kemudian nilai di dalam nilai internal sementara perwujudannya itu namanya adab nah perwujudan inilah yang kemudian tergantung konteks budaya dan latar belakang jadi kalau kita sebut eh, akhlaknya adalah sebenarnya hormat kok dalam hatinya dia sangat hormat kepada orang tua cuma ngomongnya tetap you ini adalah adab gitu ya. urusannya soal adab bukan akhlak dan artep ini memang ukuran-ukuran kebutuhan masyarakat masing-masing. Ya. Nah, maka ya kemudian eh, tadi lain ada lain tulangan, lain untuk BNK-nya begitu. Berbeda-beda bagaimana kita eh, dibesarkan di dalam adab-adab yang berbagai macam bangsa. Tapi sekarang nilai akhlak saya kira itu universal. Yang namanya akhlak itu asasi di dalam diri kita. kita respect respect itu ada cuma bahwa perwujudannya dalam bentuk tetap pakai you bukan z itu ya sama raja aja sama sama raja itu sama Tuhan gitu ya nah, nah pertama bahwa kita bisa uh, mengenalkan ya, sekedar mengenalkan dengan tidak tidak terlalu menekan tentang dan berbedanya berbagai soal adab. Nah, soal adab ini kita sampaikan kepada mereka seperti nilai yang disampaikan sebelumnya tadi di ayat terakhir itu eh, Wong wamsyid masih kawabud belum sotik ini soal adab ini soal paling paling eh, pinggir paling tepi paling luar tapi itu wa kusyid ibad di itu, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan eh, tahanlah sebagian suara jangan los jangan suara keras gitu dan sebagainya itu yang menenangkan hati seperti ini ini juga ada kota apa yang berhubungan dengan asap itu ini pengenalan pengenalan insya Allah eh, dewasa dan kebiasaan pada satu masyarakat tentu dia akan dia bisa Kalau nilai asasnya ada, dia itu respect, misalnya, itu kemudian menghormati sesama, dia itu kemudian uh, ada ada ada kerendahan hati yang kemudian ada pendidikan. Insya Allah itu akan terbentuk ketika dia misalnya orang yang punya sikap dasar misalnya rendah hati, orang yang punya akhlak di dalam dirinya itu memang helm, santun pemaaf, orang yang punya akhlak memang dia tahu dia meskipun beda budaya, Begitu dia masuk ke dalam sebuah budaya yang berbeda, konteks yang berbeda, dia akan cepat menyesuaikan diri. Dia akan cepat menyesuaikan Jadi bekalan akhlak itu memang lebih utama daripada bekalan adab yang kemudian akan menyesuaikan konteks-konteks. yang ada namanya bima. Bima itu kepada orang hormat gitu ya. Tapi bahwa dia tidak bisa berbahasa gitu ya. Nah, bahasanya kasar, kalimat-kalimatnya Gitu, Bahkan sahabat tadi juga beda-beda kok. Umar bin Khattab itu kalimat-kalimat aja, dan kalimat-kalimat serem kan. Bukan kalimat-kalimat penuh santun seperti Abu Bakar Kalimat yang mana ya Rasulullah izinkan saya mengenal hari oh, ini. Kalimat kasar itu. Tapi orang tahu Umar itu respect kalau Umar menghormati maka kalimatnya juga akan menyesuaikan. Itu sudah sifat dasar yang ingin dibawa kira dikenalkan saja Pak Jeffrey, jadi tidak perlu kemudian. Kamu nggak boleh bilang. nah, ya, dikenalkan saja bahwa nilai menghormati dalam budaya kita di Indonesia, di Jawa, ada penambahan dalam soal kotak kata. Itu penambahan saja bahwa di dalam hati sudah menghormati, masa sama paman nggak menghormati? Dia menghormati pemerintah Bangladesh melarang bantuan masuk. Aneh lagi. Ya. ya. Mudah-mudahan. Ada siasat. Oke. Ya, iya, ketika saya menyampaikan akhlak itu tidak bersama. Orang Arab sebelum kedatangan Islam, banyak di antara mereka yang sudah punya akhlak. Contoh, jujur. Mereka mereka belak-belakan mereka punya izah, mereka punya penghormatan diri, anti Tuhan bantuan Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam sudah ketemu Heraklius Kaisar Romawi dan dia ditanya tentang Rasulullah dia jawab jujur nggak ada yang bohong. Universal. Lalu apa hubungannya antara kemudian kita punya akidah di Islam ini dengan akhlak? Artinya apa? Kita yang kemudian berada di dalam akidah yang benar lebih berhak untuk memberikan nilai Adab kita terhadap akhlak itu harus lebih baik daripada mereka. Kita tertuntut untuk lebih baik daripada mereka sebagai sabda Nabi, innama bo'isu li mina. Di mina itu artinya apa? Sesungguhnya aku diutus li di mana akhlak, li di sarihal akhlak. Artinya apa? Akhlak dunia itu sudah ada. Tetapi aku diutus untuk menampilkan yang excellent. Umatku itu akhlaknya tidak cuma good, tetapi excellent karena dalam surah Ibrahim ayat 24 25 itu ah, ayat tentang anak itu dipisah ya, dari ibadah. Allah masalah kalimatin tayyibatin kasa jarotin tayyibah. Luha sabitun wa farhuha fis sama tukhibu kullaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah memberi perumpamaan tentang sebuah kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, ini kan iman yang baik berarti ada iman yang tidak baik kan? Iman yang tidak baik yang berhenti dari apa yang dicirikan oleh Allah ini. Satu, iman yang baik itu cirinya apa? Kalimat yang baik itu cirinya apa? Asluha sabit. Akarnya teguh, kokoh, menghujat ke dalam bumi budaya yang kita yang imannya menguncang berlebur udah nggak tergoyahkan gitu ya sama Allah Allah Allah Allah nggak tergoyahkan wakar uhan sama nah iman yang baik pohon yang baik kedua buktinya adalah wakar hati sama batangnya menjulang sampai ke langit cabang-cabangnya menggapai kemana-mana artinya ibadah-ibadahnya itu memberikan ruahan kemana-mana gitu ya sholatnya sedekahnya hajinya, umrahnya, puasanya, itu kemudian juga terlaksana dengan baik. Nah, seakan-akan menunjukkan betapa pentingnya yang ketiga itu dipisah sama Allah. Kan tadi ada iman yang baik, pohon yang baik. Pohon yang baik yang sempurna sampai tiga. Pohon yang tidak baik mungkin kehilangan salah satunya gitu ya. Ada orang yang imannya kokoh, kemudian ibadahnya berantakan. Itu susah sih dibuktikan. Karena imanmu yang kokoh, sholat aja susah gitu ya Mana iman yang kokoh puasa saja malas? Mana iman yang kokoh? Tapi itulah Allah membuat perumpamaan sempurna. Jadi sampai pada tuti ukulah ukulah ini Memberikan buahnya setiap musim dengan izin Mohon maaf tuh, kalau bahasa Arab memberikan buah itu bisa ditulis tuti samarataha kulahinin bi'idni Rabbnya. Maka kata si tutup indah sekali Allah mengatakan tuti ukulaha, bukan tuti samarataha. Kenapa? Kalau tuti samarataha, memberikan buah nyun sewu. Kalau ini mangga, terus saya lempar ke wajah orang, hmm, kemudian kena. Dan kemudian saya mengatakan, eh maaf ya itu saya kasih mangga tapi diterima. Itu sudah namanya tukti rotahan. Tetapi yang namanya tukti ukulaha itu apa? Tukti ukulaha itu ambil mangga, pilih yang paling harum baunya, yang paling manis rasanya, yang paling lembut teksturnya, kupas hati-hati, iris kecil-kecil, potong, kemudian tusuk dengan garpu, sajikan ke depan mulutnya sambil tersenyum. Itu baru syukur Tuhan. Maka apa? Sama dengan tadi makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inal wa sedulur Jadi ini bedanya gitu ya. Kalau yang namanya akhlak yang universal itu beri itu sudah memberi memberi sesuatu itu sudah apa gitu ya tukti samara taha itu sudah memberi melempar mangga eh, eh maaf ya saya kasih tolong diterima gitu. itu sudah tukti samara taha tetapi yang namanya tukti ukulaha itu mengambil mangga yang paling harum aromanya yang paling manis rasanya yang paling lembut teksturnya dikupas hati-hati diiris potong-potong kecil-kecil ditusuk dengan garpu disajikan ke mulutnya sambil tersenyum maka dia silahkan. Jadi artinya apa hubungannya akidah kita dengan soal akhlak tadi ketika akhlak itu universal, orang bisa punya, orang mana-mana bisa punya. Maka kita harus membuat yang punya nilai akhlak kita lebih tinggi. Yang segala halnya, barokah. Nah, dari keberlepasan diri kita dengan orang kafir itu adalah azillatin al mukmin azillatin al kafir kita azillah kepada seorang mukmin kita ini bersikap lebih merasa diri rendah kalau sama mukmin tapi kita kalau sama orang kafir kita bersikap aizah merasa lebih mulia bagaimana caranya merasa lebih mulia daripada orang kafir dengan menampilkan apa yang lebih mulia daripada mereka ini kalau tadi apa hubungannya dengan iman kita dan akidah kita. Dan harusnya itu membuat kan kita sadar kalau kita punya akidah yang betul, kita punya akhlak yang harusnya lebih mulia daripada yang mereka akidahnya tidak betul. Dan masih